Lalu kemudian berkata Al-Hafidh Mukathir rahimahullah ta'ala. Faslun khuluju Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Taif. Keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menuju negeri Al-Taif. Al-Taif ini kurang lebih 60 mil dari kota Makkah. Dan keluarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Al-Taif tentu untuk mendapatkan perlindungan mencari jalan selamat dari gangguan orang-orang musyrikin Quraisy di mana semakin bertambah hari maka mereka semakin bertubi-tubi dalam menyakiti dan mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan lebih menyedihkan lagi pada saat meninggalnya Abu Talib. Meninggalnya Abu Talib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini telah membela dakwah Nabi Alaihi Wasallam meskipun dia dalam keadaan kafir. Ditambah kesedihan lagi dengan meninggalnya istri beliau yang tercinta, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha maka ini semakin menambah kesedihan di atas kesedihan dan orang-orang Quraisy mereka semakin bertambah berani dalam menyakiti dan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Kata beliau rahimahullahu taala falamma nuqidatis sahifatu wafaqa mautu Khadijah radhiyallahu anha wa mautu Abi Talib. Maka tatkala telah dibatalkannya lembaran yang digantung dinding Ka'bah tersebut, yakni selesai pemboikotan, blokade yang dilakukan oleh kaum Quraisy, maka selesailah mereka kembali ke tempat mereka masing-masing. Namun ternyata ini tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyebabkan kaum muslimin hidup dalam keadaan tenang pada masa itu. Mereka masih terus mendapatkan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada saat selesainya perjanjian tersebut, kontak itu maka bertepatan dengan meninggalnya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Seorang istri yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian ini terjadi tiga tahun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Al Madinah. Wa mautu Abi Talib dan meninggalnya Abu Talib demikian pula. Wa kana bainahuma thalathatu ayyam. Dan perbedaan jarak meninggalnya Abu Talib dengan Khadijah hanya tiga hari. Di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Padahal Abu Talib ini meskipun dia dalam keadaan kafir namun dia terus membela dan memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka setelah meninggalnya Abu Talib hilanglah satu benteng yang selama ini memberikan perlindungan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Fashtadda bala'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min sufaha'i qaumi wa aqdamu alaihi maka semakin beratlah cobaan yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para sufaha orang-orang yang bodoh dari kaumnya wa aqadamu alaihi dan mereka semakin lancang dan semakin berani terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau pun semakin terpojokkan semakin sulit untuk menyebarkan dakwah. Akhirnya fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Taif. Keluarlah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menuju At-Taif. Setelah meninggalnya Abu Talib. Dan perlu diketahui bahwa riwayat-riwayat yang sahih yang datang dalam riwayat-riwayat dari para perawi yang fiqat mereka menjelaskan bahwa Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Sebab ada sebahagian riwayat yang datang yang menjelaskan tentang peristiwa kematian Abu Talib itu. Seperti yang dinukilkan oleh Muhammad bin Ishaq bahwa Al-Abbas bin Abdul Muttalib Beliau termasuk orang yang hadir dalam peristiwa sekaratnya Abu Talib. Maka dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu sempat melihat Abu Talib menggerakkan bibirnya. Sempat ada satu ucapan yang diucapkan oleh Abu Talib. Dia komat kamit ketika mengucapkan itu. Sebelum dia meninggal. Oleh karena itu pada saat Abu Talib meninggal, maka Al-Abbas pun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibn akhi, laqad qala akhi al-kalimah allati amartahu an yaqulaha." Wahai anak saudaraku, sungguh saudaraku ini yaitu Abu Talib dia telah mengucapkan satu kalimat yang engkau perintahkan untuk dia ucapkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam asma'. Saya tidak mendengarkan dia mengucapkan itu. Ini riwayat atau kisah yang disebutkan berkenan tentang kematian Abu Talib. Sehingga secara zahir Abu Al Abbas dan Abdul Muttalib melihat Abu Talib itu menggerakkan dua bibirnya yang menunjukkan dia mengucapkan sesuatu, namun tidak didengarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebagian mereka berpegang kepada riwayat ini bahwa Abu Talib meninggal dalam keadaan mukmin. Namun riwayat ini rahimakumullah adalah riwayat yang lemah bahkan batil, mungkar. Bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lain yang menjelaskan tentang kematian Abu Talib yang mati dalam keadaan kafir. Bahkan sempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Astaghfirullah malam Aku akan beristighfar untukmu selama aku tidak dilarang sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Maka anil nabi walladzina amanu wa yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak diperbolehkan bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman beristighfar untuk kaum musyrikin meskipun mereka itu dari kerabatnya apabila telah jelas bahwa mereka adalah ashabul jahim. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang kita jelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya bahwa Al Ambas sempat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal nafat Abu Talib bishay? Apakah engkau sempat memberi manfaat kepada Abu Talib? Karena perjuangannya memberikan perlindungan kepada dakwahmu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iya, dia berada di tingkatan neraka yang paling ringan. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang paling dasar. Dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang paling dasar. Berarti dia dalam neraka. Dia dalam neraka. Kalaulah dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tentu dia akan mendapatkan jaminan surga. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa dia dalam neraka. Dan juga pada saat itu Al Abbas bin Abdul Muttalib belum masuk Islam. Ketika itu kejadian itu Al Abbas belum menjadi seorang Muslim. Ini semua menunjukkan bahwa kisah ini bukanlah kisah yang sahih. Bahkan berita-berita yang sahih yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju At-Taif likai yuwuhu. Tujuannya agar kemudian mereka memberikan perlindungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yansuruhu ala qaumih dan memberikan pertolongan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaumnya wa yamna'uhu minhum dan mencegahnya dari upaya orang-orang kafir Quraisy dalam menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'ahum ila Allah azza wa jal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka agar kembali kepada jalan Allah azza wa jal falam yujibuhu ila syai'in alladhi talaba namun mereka tidak menjawab sedikit pun dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adauhu adzan aziman dan mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk gangguan yang sangat berat lam yanal minhu qaumuhu aktsara mimma nalu anhu di mana kaumnya tidak melakukan hal itu lebih daripada apa yang mereka lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendapatkan perlindungan. Namun ternyata yang terjadi sebaliknya, cobaan yang berat. Beliau bersama maulanya Zaid bin Harithah. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi mereka dari kalangan Banu Thaqif ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilempar. Sampai-sampai Zaid bin Harithah radhiyallahu taalaanhu berusaha memberikan perlindungan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia memasang tubuhnya di depan Nabi Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah dilempar maka yang terkena adalah Zaid bin Harithah sampai berdarah kepalanya terluka tubuh-tubuhnya dilempari. Nah, walhasil inilah yang didapatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Aisyah, "Hal ata 'alaika yaumun kan asyad min yaumi Uhud?" Apakah pernah engkau merasakan satu hari yang lebih berat dari peristiwa perang Uhud? Sebagaimana yang kita ketahui peristiwa perang Uhud di mana kaum muslimin terkalahkan. Nabi terluka. Apakah pernah engkau mengalami peristiwa yang lebih berat dari peristiwa perang Uhud itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad laqitu fi qaumiki wa kana ashad ma laqitu minhum yawm al-aqabah." Aku telah merasakan bersama dengan kaummu dan adalah yang paling berat yang aku rasakan adalah dalam peristiwa Yaumul Aqabah. Yang dimaksud Aqabah di sini adalah Aqabah satu daerah yang ada di Taif, bukan yang ada di Mina. Yang ada di Taif. Id aradtu nafsi ala ibn Abd Yalil, ibn Abd Kalal. Ketika aku menawarkan kepada Ibnu Abd Yalil bin Abd Kalal dan dia ini termasuk pembesar dari Banu Thaqif yang ada di Taif. Dia termasuk pembesarnya, tokohnya. Falam yujidni ila ma aradtu. Namun dia tidak menjawab dan mengabulkan keinginanku. Fantalaqtu wa ana mahmum ala wajhi. Lalu kemudian saya pun pergi dalam keadaan saya bersedih. Bersedih sekali dibalas dengan lemparan, dibalas dengan hal yang sangat menyakitkan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar meninggalkan Taif dalam keadaan beliau bersedih. Falam astafiq illa biqurbi ta'alib. Dan saya pun tidak sadar ya, yakni terus dalam keadaan kesedihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang perjalanan sampai kemudian beliau tiba di Qarnus Ta'alib yaitu Qarnul Manazil yang menjadi salah satu miqat bagi para jamaah haji. Lalu pada saat tiba di Qarnul Manazil, farafa'tu ra'si, aku pun mengangkat kepalaku. Fa'ida ana bisahabatin, tiba-tiba ada awan yang telah menaungiku, berada di atas kepalaku. Fa nadartu fa'ida fiha Jibril, aku pun melihat ternyata di awan tersebut ada Jibril alaihissalam. Lalu kemudian Jibril pun memanggilku. Lalu kemudian Jibril mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qad sami'a qawla qaumika fik." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengarkan ucapan kaummu terhadap kamu dan telah diutus kepadamu malakul jibal. Malaikat yang siap ya, malaikat gunung. Malaikat yang siap untuk memerintah gunung itu. Lalu kemudian malaikat gunung ini pun mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam in syi'ta an utiq an utbiq alaihimul akhshabain kalau engkau mau wahai Rasulullah saya akan mengangkat dua bukit Al-Aqsyabai, dua bukit yang ada di Mekah, saya akan jatuhkan ke tengah-tengah mereka. Apabila engkau mau. Yang demikian wahai Rasulullah. Namun apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan bal arju ay Allah min aslabihim man ya'budullaha la yusyriku bihi syai'a. Bahkan saya berharap Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan di antara mereka ada yang menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah padanya sedikit pun. Subhanallah, sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi beliau telah disiksa, beliau telah mendapatkan gangguan, dakwah beliau telah ditolak mentah-mentah. Mereka berpaling dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka telah melempar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyakiti Rasulullah Alaihi Salatu Wassalam ditawarkan oleh Malakul Jibal untuk mengangkat gunung lalu menjatuhkan mereka ke tengah-tengah mereka untuk membinasakan mereka. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan yang lebih baik dari itu. Semoga Allah mengeluarkan di antara mereka ada yang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dan mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Faraj anhum, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kembali ke Makkah. Meninggalkan mereka. Setelah tibanya beliau di Makkah, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa pada saat beliau mendekati gua Hira. Maka beliau mengutus salah seorang sahabatnya, siapa yang mampu memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutus kepada fulan, maka dia menolak, diutus lagi kepada fulan, maka dia pun menolaknya. Sampai kemudian datanglah utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Mut'im bin Adi dan Al-Mut'im bin Adi pun siap untuk memberikan perlindungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Mut'im bin Adi ini kafir, dia seorang yang kafir. Maka setelah mendapatkan persetujuan, masuklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadakhala Makkah fi al Mut'im bin Adi ibni Naufal ibni Abdi Manaf. Maka masuklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Makkah dalam perlindungan Al-Mut'im bin Ali bin Naufal bin Abdi Manaf. Perlindungan agar kemudian tidak disakiti oleh orang-orang Quraisy. Ketika menunjukkan bahwa dia setuju untuk memberikan perlindungan itu dia panggil kabilahnya. Dia memanggil anak-anaknya. Ya. Lalu kata Mut'im bin Adi kepada mereka, "Ilbasus silah." Kalian pakai pedang-pedang kalian. Siapkan pedang-pedang kalian. Lalu kemudian mereka pun bersiap untuk berikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka ini kafir. Mereka ini kafir. Namun mereka dikenal dengan kejujuran. Apabila mereka matan akan berikan perlindungan, mereka akan melakukan itu. Ya. Mereka akan melakukan. Dan itu dilakukan oleh Al-Mut'im bin Ali memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai sempat satu ketika Abu Jahal Abu Jahal datang kepada Mut'im bin Ali. Apakah benar engkau memberikan perlindungan kepada Muhammad? Kata dia, iya. Kamu memberikan perlindungan apakah karena kamu beriman kepadanya? Dia mengatakan tidak. Hanya memberikan perlindungan kepadanya. Kata Abu Jahal, ajar nama ajar sih Kami berikan perlindungan orang yang kamu berikan perlindungan kepadanya. Maka tidak ada seorang pun yang menyakiti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk kota Makkah, kemudian masuk ke Al-Masjidul Haram. Beliau uh, istilah ajar Aswad, Rukun Yamani dan kemudian beliau melakukan tawaf sampai kemudian beliau mengerjakan salat dua rakaat tanpa ada yang menyakiti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Al-Mut'im bin Adi dan anak anaknya serta kaumnya mereka mengelilingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan perlindungan kepada beliau. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya. Wajah yad'u ila Allah Azza wa Dan ini dimanfaatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali berdakwah. Oleh karena itu, Rasulullah alaihi wasallam sangat mengingat kebaikan yang dimiliki oleh Mut'im bin Adi ini. Padahal dia orang kafir. Dia orang yang yang kafir. Dalam peristiwa perang Badar, ketika tokoh-tokoh Quraisy itu mereka banyak terbunuh dan sebagian mereka tertawan menjadi tawanan-tawanan kaum muslimin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau kana al-mut'im ibnu Adi hayyan Thumma kallamani fi ha'ulain natna la taraktuhum lahu. Kalaulah seandainya Mut'im bin Adi hari ini hidup, karena dia sudah meninggal dalam peristiwa perang Badar itu, ya, setelah dia memberikan perlindungan dan sebelum hijrah, maka meninggal Mut'im bin Adi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah seandainya Mut'im bin Adi ini hidup, lalu kemudian dia melobi saya untuk melepaskan mereka-mereka yang busuk ini, akan aku biarkan dan aku berikan kepadanya untuk membalas kebaikan Mut'im bin Ali padahal dia seorang yang kafir. Mut'im bin Ali seorang yang kafir. Ya. Ini yang biasa diistilahkan oleh orang-orang sekarang dengan al-luju as perlindungan politik. Nah, Walhasil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dakwahnya. Nah, ini jadi kesempatan bagi Nabi Alaihi Wasallam Nah, di Makkah ini yang memang merupakan tempat di sana ada Ka'bah Al-Masjidul Haram yang selalu didatangi oleh orang-orang yang datang dari luar untuk beribadah, untuk berhaji, namun dicampuri dengan amalan-amalan kesyirikan. Ini dimanfaatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahi orang-orang yang berdatangan itu dari luar kota Makkah. Setiap ada utusan masuk kota Mekah, maka Rasul memanfaatkan untuk mendakwahi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang tidak memperdulikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan itu pula orang-orang kafir pun mereka berusaha ya, untuk menghalangi dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ada utusan yang datang dari luar Mekah, maka mereka sudah memberikan peringatan hati-hati. Di Ka'bah itu ada orang namanya Muhammad. Hati-hati. Jangan kamu dengarkan sedikit pun dari apa yang dia ucapkan. Dia ini tukang sihir tingkat tinggi. Ya. Jagoan dalam ilmu sihir. Hati-hati kamu. Dia ini ahli dalam ilmu syair. Hati-hati. Jangan mendengarkan sedikit pun dari ucapannya. Jadi sudah diperingatkan. Jangan bermajelis dengannya. Nah, karena kalau kamu ikut, kamu bermajelis, kamu dengarkan ucapannya, kamu bisa terpengaruh. Nah, termasuk di antara mereka ini adalah At-Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu. Dia termasuk orang datang dari luar, dari Daus. Salah satu kabilah di negeri Yaman. Maka ketika dia baru datang itu sudah diperingatkan oleh orang-orang Quraisy, kamu hati-hati. Di Ka'bah itu ada orang namanya Muhammad. Jangan kamu mendengarkan sedikit pun dari ucapannya. Ini orang tukang sihir, ahli syair. Ya, kamu bisa terpengaruh nanti. Akhirnya Tufail bin Amr sebelum dia datang ke Ka'bah, dia taruh kapas di telinganya. Tujuannya apa? Agar dia tidak mendengarkan sedikit pun dari yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menaruh kapas di telinganya, datanglah dia ingin beribadah. Maka dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini orang dimaksud. Ya. Maka dia pun akan melangsungkan ibadahnya. Subhanallah, dia menutup toh terdengar juga sebagian dari diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah menutup telinganya, toh terdengar juga sebagian. Ketika dia mendengarnya, wah, bagus juga ucapan ini. Lalu dia berpikir, saya ini kan orang berakal, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Saya ini orang yang mengerti syair. Ya, kalau dia mengucapkan kalimat yang buruk, tentu saya bisa mengetahui. Akhirnya dia buka kapas dari telinganya. Dan dia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu meminta apa yang dia ucapkan tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi beliau dan membacakan beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, maka masuk Islamlah At-Tufail bin Amr. Fa aslama At-Tufail bin Amr Ad-Dausi maka masuk Islam da'at Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu an wa lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay Allah lahu ayatan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan At-Tufail bin Amr karena Tufail bin Amr ini termasuk orang mulianya dari kabilah Daus itu. Dia termasuk tokoh di kalangan mereka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Tufail untuk menjadikan pada diri beliau satu tanda yang menunjukkan kebenaran. Faja'alallahu fi wajhihi nura. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan di wajahnya itu cahaya. Disebutkan sebagian ahli sejarah demikian pula Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala bahwa At-Tufail bin Amr dijadikan pada di antara kedua matanya ini ada cahaya yang keluar Sampai diketahui orang-orang di kegelapan malam itu cahaya yang keluar di antara kedua matanya ibaratnya seperti lampu. Ibaratnya seperti lampu dan dilihat oleh mereka. Terkhusus pada saat e, suasana gelap, maka mereka melihat cahaya yang terang keluar dari di antara wajah At-Tufail bin Amr. Faqala ya Rasulullah, akhsha ay yaqulu hadha mithlah. Maka berkata Tufail, wahai Rasulullah, saya khawatir jangan sampai mereka mengatakan hadza mutlah. Ini sengaja, ini cacat. Artinya dia membuat sedemikian rupa untuk uh, eh, ini membuat orang tertipu dengannya. Ya, maka dikhawatirkan oleh Tufail bin Amr. fada'alahu maka Nabi shallallahu alaihi wasallam mendoakan Tufail, fasaran nuru fi sautihi. Maka cahaya itu pun pindah ke cambuknya. Ya, Bagian cambuknya biasa beliau bawa cambuk pada bagian ujungnya itu, nah disitulah cahaya. Dan dilihat oleh orang-orang dalam kegelapan mereka bisa melihat keluarnya cahaya dari cambuk tersebut. Ya, jadi yang di bagian wajahnya dihilangkan dan dipindahkan ke bagian cambuk At-Tufail bin Amr radhiyallahu anhu fahuwa al-ma'rufu bidin nur. Dan dia Dialah yang dikenal sebagai Dhunur, orang yang memiliki cahaya. Namun Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa sanad yang menjelaskan tentang kisah mendapatkan cahaya dari uh, Tufail bin Amr mendapatkan cahaya tersebut tidak dibangun di atas hadis-hadis yang uh, sahih. Wallahu taala a'lam. Intinya bahwa Tufail bin Amr masuk ke dalam Islam. Dia sempat pulang ke kaumnya. Ketika dia mendakwahi kaumnya, maka kaumnya pun menolaknya. Akhirnya dia kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna dausan abad. Inna dausan abad." Sesungguhnya suku Daus mereka enggan menerima dakwah ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya ingin berdoa. Para sahabat yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hmm, halaku. Sudah akan binasa ini suku Daus. Ya. Mereka menyangka bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan terhadap suku Daus tersebut. Ternyata Rasulullah berdoa, Allahumma hdi Dausan wa tibihim Allahumma hdi Dausan wa tibihim Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka kepadaku. Berikanlah hidayah kepada suku Daus dan datanglah datangkanlah mereka kepadaku. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun banyak yang masuk ke dalam Islam. Wada'a At-Tufail qaumahu ila Allah fa aslama ba'dhum. Dan At-Tufail mengajak kaumnya untuk kembali kepada jalan Allah sebagian mereka masuk ke dalam Islam wa aqama fi biladihi dan Tufail tetap tinggal bermukim di negerinya falamma fatahallahu ala rasulihi Khaybar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Rasulnya sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa perang Khaybar, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah, qadiba bihim fi nahwi fi nahwi min 80 baita. Maka At-Tufail datang bersama orang-orang yang berasal dari kabilahnya kurang lebih 80 keluarga. 80 keluarga mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan banyak keutamaan yang menjelaskan tentang kelebihan yang dimiliki oleh Tufail bin Amr dan beliau meninggal dalam peristiwa perang Yamamah. Maka ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah yang kita sebutkan dari kitab ini insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله